Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir buatan serem biasa. Orang kudu kafir, orang Islam buatan. Tiang petani, kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi. gitu. Yang barang nak ditutupi, itu jenenge apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat, dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane digone Quran ana istilah sebut niku eh sebut niku sing masarul hayat hayati dunia niku. Kazar eh, innamal hayatud dunya laimun wa tafakhu wa takatsurum fil amwali wal aulad kama salizarin ajabal kuffaro nabatuh nggih kama salizarin ajabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutoma. Contohnya dunia itu koyok tanduran sing ajabal kufaro sing gawok gawokno petani. Jadi kafir tuh mereka bukan kok tiang kafir non muslim. Wong arwan ayatnya ajabal kufaro nabatuhu summa fataroh humus faron, sumaya kunu, hutoma. Nah. Ini kulo cerita, ini penting sekali. Mau nak dengan ngandel kulo, nak kepentakor be pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo gusih ya takok. misalnya gus takok ragus kan izin jadi takok gus podo gus. Nah takok gus alim takok gus budo ya podo izin, jadi takok ini. Kalau sering diskusi bik gus podo alimannya dia gus alim biasa mau coba bukhori. Kalau lagi biasa mau coba bukhori setengah apal malah jadi podo alimnya takok. Dia tanyanya gini, bukan? Ini penting sekali. Gus menurut anda tradisi mengkafirkan sesama Islam tuh gimana? Ya tak ini. Kalau dia orang alim, podo alim itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, mana ada orang Islam. Darah di kafir mananya apa? Orang Islam. Ini saya beri, saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Engko nantang kula aja saniki, jengkan teng ora orang pasar bener di lan nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas mahkamah ya napa jujur. wah ya? Mergo nak mahkamah dunia iku salah jujur cari tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kalau beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul, tidak mungkin kan? Karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liya beluani Aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepat tepakan Aku aashkuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in sakartum la aku. Musuhe nopo? Wala in kafartum. Kafir temu kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora ora Orang kena sindrom lo disebut kafir. Betul, kafir seru tak biasa. Biasa lah. Tadi biasa mau dijawab. Mau ini ngaji, ngaji dia lah. Jadi istilah kafir yang nggak seru di Quran itu banyak. lah. ini sakartum, dan aku, walain kafartum. Dewi Nabi Sulaiman, liya bluani, aaskuru, am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling gak pas ayat itu apa lah sebenarnya. <laughs> Misalnya, mau ngelain sakartu orang apal buangkune. Itu jelas ya. Terus nabi, ini istilah nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati nggak ngeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi Dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. Latar ji'u ba'di kufaron. Yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir dah. Enggak kan? Tapi istilah hadis. Latar jiu ba'di kufaran. Apa? Kufar. Jadi kata kafir maknane nutupi atau bayar kafaro. Mulane tiang nak berdosa. Oh disebut nopo? Kafaro. Disebut nopo? Kafaro. Nah, zaman Nabi Sugeng nanti dibantah. Nabi Cek Sugeng nanti dibantah besok sahabat. Saya ini melaku-melaku ning rokok, jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Lima ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas sawi dok lah, ya mesti ratri mau rapon apa apa darani penduduk rokok terbanyak. Nabi saya sugeng. Fa ini uri itu kunna aksaro ahlinar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. nih nak tenggali riwayat Muslim fakolat imroatun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis lima roa itu namin naki soti aklin badinin. Mereka akalem yura sempurna, agama ora sempurna. Jadi dawe suang itu itu aja mikir. Nah akal kulo rasa sempurna aja gampang nabi nalar. Tekan agama jangan betul-betul kurangi kulo nopo. Ya, nabi jawabnya ya lucu. Wong lanang udah poso, kue raposo. poso. Wong lanang nak podo-podo wong soleh, nak poso raposo poso terus. Nak sholat, sholat terus. Nak wong itu kepengen sholat, ya nak akhirat raiso sholat. Poso kepengen poso, ya nak akhirat. Ora poso. Akhirnya itu itu sadar. Jadi wong kepengen apik poso nasi kadung kata. Ora iso poso. Nah, poso jek ana apike, mergo kon nyaur. Nah, anak salat. Nah, nek khatam 15 dino berarti sakulan gak salat. Separuh kan? Keyakinannya wong kene nek wong wedok kodok salat khat dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nah, poso nabi itu dikodok kan lumayan paham nggih. Nah, salat. Berarti misalnya poinnya wong lanang sholat sakulan penuh, wong itu separuh nah hete belas dino, lana nah hete enam dino, ya enam dino kan? Nah, elek paling nemen dari Nabi, wayak furnal asir, wayak furna, kue ya tukang lakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah kata Nabi? Ndak lah, yak furnal asir, sering mungkiri jasane buju. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumararat min kasian maro itu minka hasanan qattu. Wong wedok mbok api setahun, kecewa pisan. Wong ora ono apike blas, padahal mbok api berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayon ora takobala wa minna. <laughs> Iku wayah barang halal ya bala wa, Pemula selingkuh, tambah bala wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong larang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayah Makanya saya sering dibantah orang kota. Teorinya kiai itu salah pak. Kalau di kota selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo ya karena apa? Permanen. Wah, aku ya kaget. Wah, aku kiai malah bu eling dong. <laughs> Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi. Kan musiman. Ya, paling nggak ada duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara kiai kan bahaya selingkuh di bang wayo. Wong cara kiai wayo ya sunnah yang menakutkan nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang tiga hadiah gue mau ibu ibu tetep tekeranyam <laughs> dan ceritanya. Nah makanya saya tanya kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ya, ngendikan aaskuru amakfur atau yang paling populer ini la in syakartum la zidanakum. wala ing kafartum. Umpama maknane kufur badingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui. jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak panjen kafir khurujun anil millah, keluar dari agama. Itu sing kafir seru. Al kufrul adzom Kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul tag itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. Atau nufin nasab waniyah alal mayit. Orang yang mencibir nasab menyalahkan nasabnya sendiri, waniyah alal mayit, nangisi bungok-bungok mayit. Berarti saat dunia kafir kafir, yang sing melanang mati, bungok-bungok ono pacare mati, bungok-bungok orang kafir kafir. Jadi paham gitu. Nah, ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang Trinitas. Lakot kafarul ladina qalu inna wa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih masdariyah, wong sing nulungi Nabi Isa. Lagu sing dimaksud walatajidana akrobahum mawaddatal lil ladzina amanul ladina kolu inna nasoro dari bi anna minhum lisisina wa wa annahum layastak